بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan Abaduhu wa rasuluh اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه wa وبعد Bapak Ibu rahmakumullah Hari ini kita akan belajar sebuah surah yang sangat agung yang dengan mendengarkan bacaannya saja kita sudah tersentuh dan ternyata yang tersentuh dengan bacaan Ar-Rahman bukan hanya manusia tetapi juga para jin. Ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan surah Ar-Rahman pada malam itu para jin mendengarkan di kota Mekah dan di tempat yang sekarang dibangun sebuah masjid Al-Jin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah Ar-Rahman semua jin terpukau semua jin kagum dengan kandungan surah Ar-Rahman dan mereka kemudian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Al-Quran bahwa kitab Al-Quran adalah kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Ar-Rahman kepada para sahabatnya dan setelah Rasulullah SAW membacakan surah Ar-Rahman kepada para sahabatnya Rasulullah SAW memberikan komentar Apa komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa aku pernah membaca surah ini di malam itu didengarkan oleh para jin dan ternyata mereka mempunyai jawaban lebih baik daripada kalian kata Rasulullah SAW Para sahabat terdiam ketika ya. mendengar surah Al-Jin Tetapi para jin ketika mendengar surah Ar-Rahman Mereka tidak diam Apa kata Rasulullah SAW? Fakanu ahsanu mardu mardudan minkum Kuntu kullama ataitum ala qawlihi Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Qalu La bishayin min ni'amika rabbana nukadzibuk la bishayin min ni'amika rabbana nukadzibuk tidak ada sedikit pun dari nikmat-nikmatmu ya Allah kami dustakan jadi setiap kali Rasulullah SAW melewati bacaan Fabi ayyi ala irabbikum matukadziban kata Rasulullah SAW aku mendengar jin menjawab la bishayin min ni'amika rabbana nukadzibu. Tidak sedikit pun kami mendustakan dari nikmat-nikmatmu. Tapi kalian wahai sahabat-sahabatku, kalian terdiam. Berarti jin itu ternyata mempunyai jawaban lebih baik daripada kalian. Nah ini salah satu uh, keistimewaan surah Ar-Rahman membuat jin terpukau sampai mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Kumullah, saya akan bacakan beberapa ayat dari surah Ar-Rahman ini. Mohon semuanya menyimak dengan khusyuk dan tenang. Mudah-mudahan dengan membaca surah Ar-Rahman ini dan saya akan bacakan sebagian saja karena kita akan membahas sebagian karena tidak mungkin kita bahas pada kesempatan ini semuanya kalaupun kita dibahas secara keseluruhan nanti bisa tergesa-gesa.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 Karena itu jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun. Apapun yang menimpa kita pasti baik. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita tetap beriman kepadanya dan patuh kepadanya. Kita diberi penyakit baik supaya kita istirahat lalu lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya mungkin diberi kesehatan terus-menerus kita banyak lalainya banyak membuang-buang waktu maka Allah tegur sedikit sini berhenti dulu Allah kasih penyakit supaya istirahat supaya banyak berzikir istighfar baca Quran nah begitu jadi Semua yang datang dari Allah pasti baik. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu. Tapi itu baik bagimu. Boleh jadi kamu tidak suka penyakit itu, tapi itu baik bagimu. Dengannya kamu lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kamu tidak suka gigimu sakit. Tapi dengan itu kamu semakin mudah berzikir kepada Allah. Itu baik bagimu. Perhatikan. Boleh jadi kamu tidak suka suatu hari daganganmu bangkrut tiba-tiba. Tapi ternyata dengan itu kamu lebih khusyuk salatmu, malam itu kamu bangun tahajud, kamu berwudu, yang sebiasanya kamu terlena dengan selimutmu dan kamu merasa aman lalu karena kamu dikena musibah itu lalu kamu bangun salat tahajud kamu berwudu kamu menangis di malam itu tidak seperti biasanya lebih baik bagimu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lak wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum boleh jadi kamu suka sesuatu itu. Kamu suka sehat, kamu suka untung terus dalam bisnis kamu, kamu suka semuanya terjamin, tapi itu seringkali membawa bahaya bagimu, membuat kamu terlena, membuat kamu lupa kepada Allah sehingga kamu tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat bangun di malam itu karena semua sudah terjamin lalu kamu merasa aman. Bapak Ibu Allah perhatikan. Jadi ini dia Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Pokoknya jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang dari Allah pasti baik. Ada seorang dokter dikisahkan bahwa dia itu ahli penyakit kanker setiap datang pasien dia sholat dua rakaat lalu dia mengobati pasiennya dan hampir pasien yang datang kepadanya sembuh subhanallah dia berhasil karirnya sukses dan dia termasuk seorang dokter yang sangat di digemari oleh banyak orang disukai oleh banyak orang namun suatu hari Allah mengujinya yang kena penyakit kanker anaknya sendiri di sini mulai muncul dalam dirinya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku kan sudah patuh kepadamu. Kenapa kau bikin anakku sakit? Kemudian prasangka buruk kepada Allah SWT Tapi karena dia anaknya Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mengobatinya Puncak usaha dia untuk mengobati sang anak Sang anak meninggal dunia Lalu dia mengatakan Ya Allah Aku tidak akan menyembahmu lagi Dia murtad keluar dari Islam Akhirnya dia pindah dari agama ke agama sampai kemudian dia terdampar di sebuah tempat di Yogyakarta. Dia di Bandung. Ya, dokter ini rumahnya di Bandung. Tapi kemudian dia berjalan mencari keyakinan sampai kemudian pindah ke Bali kemana segala macam. Ternyata dia akhirnya terdampar di sebuah masjid di Yogyakarta. Di sana dia ketemu dengan salah seorang mahasiswa, lalu dia bercerita tentang perjalanannya dan mahasiswa ini dengan tenang mengatakan, "Bapak, apakah Bapak waktu menjadi seorang muslim dulu beriman kepada Rasulullah?" Iya, beriman. Bukankah Rasulullah sangat disayang oleh Allah? Iya. Nah, perhatikan Pak, Rasulullah sangat disayang oleh Allah. Tapi bukankah Rasulullah pernah diuji oleh Allah dengan ujian sangat berat? Dia mengalami tahun kesedihan. Dia belum lahir, sang ayah diambil Begitu lahir, ibunya diambil. Begitu dia sudah mulai besar, kakeknya diambil yang melindunginya. Begitu dia merasa aman dengan pamannya, pamannya diambil, istrinya diambil. Perhatikan. Sampai dia mengalami tahun kesedihan ketika itu. Bapak, tahu? Iya. Nah ini pak. Jadi bukan berarti bapak dekat kepada Allah lalu kemudian nggak diuji. Oh iya ya. Kalau bukti saya salah. Iya benar. Harus diuji pak. Oh iya. Kalau butuh aku masuk Islam lagi. Akhirnya dia masuk Islam lagi dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mengucapkan kalimat syahadat seperti sedia kala. Barakallah, perhatikan kisah perjalanan orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Dia akan mengalami seperti doambang-ambing oleh kegelisahan-kegelisahan. Tetapi orang yang selalu prasangka baik kepada Allah, dia selalu ingat Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Dia ingat Ar-Rahman rahman Dia ingat Maka dia selalu bahagia Setiap dikasih apa oleh Allah Itu tanda sayang Allah kepadanya Maka dia tidak akan pernah gelisah dengan apapun Dia tenang Inilah Bapak Ibu yang disebut dengan istilah Al-Mutmainnah An-Nafsul mutmainnah. Ini nanti akan Allah panggil di alam akhirat Allah panggil wahai jiwa yang tenang ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai jiwa yang tenang yang tidak pernah pelin-pelan yang tidak pernah gelisah dengan ujian apapun tetap dia bersama Allah Subhanahu wa taala di saat semua orang sibuk dengan dosa dia tetap konsisten, komitmen, istiqomah. Di saat orang tidur di malam hari, dia bangun dengan tenang. Di saat orang sibuk makan harta haram, dia tetap tenang mengambil yang halal sebelum sedikit. Di saat orang sibuk berzina, dia tetap konsisten bersama istri yang halal. Begitulah dia, jiwa yang tidak pernah ikut-ikutan. Dia seperti ikan di tengah laut yang tidak pernah ikut asin sekalipun air laut semuanya asin dia baru asin setelah dikeluarkan dari laut baru dikasih garam baru asin tapi selama di laut tidak pernah ikut asin komitmen konsisten begitulah pribadi mutmainnah Allah panggil ayo kamu sudah istiqomah, kamu sudah tenang bersamaku, kamu tidak pernah gelisah dengan ujian apapun, kamu selalu merasa bersamaku, dan kamu tidak pernah prasangka buruk kepadaku kata Allah maka engkaulah telah tenang ayo bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku ayo masuk surga Allah menyambut mereka inilah barakallah pribadi yang Allah banggakan karena dia selalu merasa bersama Allah subhanahu wa taala ingat di hatinya selalu Ar-Rahman Ar-Rahman coba semuanya angkat tangan ke atas coba semuanya jiwai ini Ingat bapak ibu ucapkan Ar-Rahman Ya ucapkan Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Bapak Ibu Ingatlah selalu Allah Maha Rahman. Jangan sedikit pun ibu merasa ditinggal oleh Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan bapak ibu kalau kita selalu merasa bersamanya. Allah selalu menyayangi kita selama kita merasa bersamanya. Apa kata Allah? Ana inda dunni abdi bi. Aku tergantung prasangka sang hamba ketika dia prasangka kepadaku baik, maka aku akan baik kepadanya. Ketika prasangka dia kepadaku buruk, aku berbuat buruk kepadanya. Begitulah Allah. Maka kita jangan sampai sedikit pun dipengaruhi oleh nafsu yang selalu menguasai untuk berbuat dosa. Inilah Ar-Rahman. Lalu setelah itu Bapak Ibu coba lihat ayatnya. Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Allah menyediakan segalanya. Dan di sini Bapak Ibu Allah sebutkan ranking nikmat. Jadi rankingnya Nikmat yang paling tinggi rankingnya adalah Nikmat apa? Nikmat Al-Quran الرحمن Al Qur'an, Subhanallah Kalau tidak ada Al-Quran Apa Ibrahim Allah Kita hanya casingnya manusia Tetapi Isinya bukan manusia lagi Saya melihat langsung bagaimana orang-orang tidak beriman mereka hidup. Mereka tidak tahu mau kemana arah hidup. Di masa muda mereka bersenang-senang, mabok-mabokan. Ya Allah, tidak punya arah hidup. Di barat, di Jerman, di Australia, di Amerika, mereka tidak tahu Mau kemana aku ini? Perhatikan baik Allah Nih Lihat kucing kita Pekerjaannya apa? Tidur Bangun Cari makan Makan Bikin anak Tidur Bangun Cari makan Makan Bikin anak Itu aja pekerjaan kucing kan? Ada gak kucing baca Quran? Gak ada Ikut pengajian nggak ada sama orang-orang tidak punya iman tidur bangun cari makan makan bikin anak tidur bang nggak ada sholat nggak ada baca Quran bahkan kata Allah ketika manusia tidak beriman mereka lebih parah daripada binatang ulaika kal an'am balhum adol wa humul ghafilun mereka menjadi seperti binatang bahkan mereka lebih sesat daripada binatang saya melihat langsung di setiap kota di Jerman ya Allah banyak orang menikah sesama jenis laki-laki sama laki-laki perempuan sama perempuan dipestakan pernikahan sama jenis ya Allah naudzubillah min dzalik belum pernah ada dua ayam jantan bermesraan ada nggak masya allah kalau ketemu dua ayam gimana dua ayam jantan bertarung coba ya allah perhatikan ketika manusia sudah tidak beriman tidak ikut Allah sudah hilang kemanusiaannya ini dia kata Allah nikmat terbesar paling tinggi yang membuat dirimu berharga wahai manusia Al-Qur'an Alamal Qur'an maka